Sehingga beliau berkata, "Wa 'alal jumlati fayata'akkadu 'alal ulama'i an yujalisun nasa bil ilmi wa yuhaddithuhum bihi wa yubayyinuhu lahum ويكون كلام العالم معه في بيان الأمر الذي جاءوا إليه من أجله maka kesimpulannya seharusnya bagi seorang alim itu dia tidak duduk dengan masyarakat kecuali membahas tentang ilmu tidak berdiskusi kecuali tentang ilmu menerangkan kepada mereka juga harusnya tentang ilmu. Sehingga ucapan daripada orang alim itu bersama mereka hanya di dalam menerangkan apa yang mereka butuhkan pada waktu itu. Contohnya kata beliau, Misal ma idza ja'u nikahin yakunu kalamuhu ma'ahum fi ma yata'allaqu bi nisa'. Ketika orang alim ini berkumpul dengan masyarakat orang awam, ketepatan kedatangan orang alim itu berkaitan dengan akad nikah. Maka hendaknya dia berbicara seputar akad nikah tentang hak-haknya perempuan, tentang kewajiban-kewajiban suami kepada istrinya. Wan nafaqah wal muasyarah bil ma'ruf membicarakan tentang hukumnya membayar mahar membicarakan tentang kewajibannya membayar nafkah dan menerangkan tentang bagaimana harusnya dia bersikap kepada seorang istri wa ma yajri hadzal majra dan yang seperti ini harusnya diucapkan ومثل ما إذا جاءوا لعقد بيع وكتاب مستور بينهم في ذلك يكون كلامه معهم في الشهادات وفي صحيح البيوء وفاسدها ونحو ذلك Begitu pula jika seumpama orang alim ini kebetulan berkumpul bersama orang awam ketika mereka sedang melakukan suatu transaksi jual beli. Maka hendaknya Kata Al-Habibullah Haddad, ucapan orang alim ini berkaitan dengan jual beli. Dijelaskan tentang jual beli yang tidak sah. Dijelaskan tentang hukum penyaksian jual beli. Dan semua hal yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Dan seperti ini contohnya. Seharusnya seperti itu gitu. Tapi kita sekarang kan melihat tidak sudah kebalik apakah sebabnya wallah alam. Mimbarnya Nabi sudah dikotori. Bukannya kita menghormati mimbar Nabi tempat yang mulia di masjid-masjid diadakan kadang-kadang pengajian tapi kata-kata yang diucapkan sangat-sangat tidak pantas berbicara tentang sesuatu yang Kalaupun di rumah kita tidak pantas kita ucapkan, apalagi di rumah Allah. Berkaitan dengan kemaluan seorang wanita, berkaitan dengan auratnya seorang wanita. Dan maksud daripada ucapan-ucapan itu dilontarkan oleh orang alim itu adalah supaya bikin ketawa. Ini sesuatu yang sangat tidak pantas. Ini tidak menghormati mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Saya waktu belajar di Madinah, Waktu saya belajar di Hadramut, selama saya berada di Timur Tengah, nggak pernah ada pidato yang bikin ketawa-ketawa seperti itu nggak ada di sana. Apakah karena tingkat keintelektualan daripada orang-orang kita semacam itu sangat rendah, sehingga harus sedemikian rupa sampai membawa, memaksakan diri membawa hal-hal yang tidak patas untuk disebutkan. Kita belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis Bukhari disebutkan, ketika Nabi Muhammad SAW mengucap berpidato berada di atas mimbarnya maka beliau itu layaknya seorang pemimpin daripada tentara dia mengatakan sebakum memasakum sebentar lagi akan musuh yang datang sore hari nanti sebentar lagi akan musuh datang besok pagi mukanya itu merah wajahnya itu merah suaranya lantang serius beliau itu berucap beda dengan sekarang Walaupun kita husnudon, kita husnudon, tapi ini adalah sebuah sebuah ajuran untuk saya sendiri. Jangan sampai kita itu mengotori mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu orang pun yang berada di atas mimbar itu kecuali dia itu telah menjadi sebagai pewaris Nabi, penyambung lidah Nabi. Jangan sampai kita menjadi sebagai penyambung lidah setan di rumah Allah. Kalau kita berbicara tidak pantas saja di rumah Allah, makruh hukumnya. Apalagi kita berpidato. Seharusnya kita itu berusaha mengobati masyarakat kita yang sekarang ini sedang sakit, bukan tambah menambah penyakitnya. Walau ubari unasi inna nafsa ammaratun bisu. Ini saya tujukan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk saya sendiri. Jadi kalau kita pikir-pikir memang zaman sekarang ini zaman luar biasa. Memang zaman akhir jadi sesuatu yang harusnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala tapi justru sebaliknya. Seharusnya yang dikalah masyarakat sangat haus kepada suguhan-suguhan ayat Allah, suguhan-suguhan hadis Nabi SAW. Tapi mungkin hadis yang disebutkan hanya satu kali, dua kali, tiga kali. Dan sisanya semuanya omongan, konyolan dan lain sebagainya. Yang terkadang tidak pantas untuk disebutkan. Saya pernah berpidato diundang di suatu desa di Kabupaten Pasuruan. Saya pembicara kedua. Setelah selesai pembicara yang pertama ini, maka panitianya itu datang kepada saya. Dia bilang, "Beb, minta maaf, Beb. Minta tolong, Beb ya. Nanti kalau pidato jangan yang seperti yang pertama, Beb. Banyak anak-anaknya di sini, Beb." Saya sendiri sangat malu mendengar itu sangat malu. Tidak pantas untuk diucapkan sebagai penyambung lidah Nabi itu nggak pantas. Tidakkah kita ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh seorang sahabat wanita? Ketika beliau menerangkan tentang adbi'il haido al-miska. Seseorang wanita yang sedang haid, tatkala dia suci, hendaknya diikuti dengan misik. Maka Sayyidatuna eh, yang bertanya Sayyidatuna Asma bintu Umayyah, dia tidak paham. Dia tanya lagi, Hamna, Hamna bintu Umayyah. Dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa maksudnya kata-kata itu?" Rasulullah malu, menyebutkan itu saja malu. Padahal itu sesuatu yang seharusnya disebutkan. Tapi karena ada Sayyidatuna Aisyah di sampingnya, maka beliau berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, jelaskan kepadanya." Barulah Sayyidah Aisyah yang mengucapkan, "Ambil kapas atau atau ambil sesuatu, kemudian kamu usapkan misik, kemudian diborehkan ke kemaluan kamu setelah kamu mandi dan bersuci." Jadi Nabi Muhammad tidak mau mengucapkan itu. Kenapa tidak pantas? Tapi sekarang seakan-akan kita memaksakan diri harus seperti itu. Jadi seharusnya kita itu tidak peduli mau mereka itu uh, senang dengan pidato kita atau tidak. Tapi jangan sampai dikotori mimbar ini. Kalau sekali waktu ya tidak apa-apa. Tapi kalau dari awal sampai akhir ketawa terus ke, apalagi sampai menyebutkan kata-kata yang tidak pantas. Ini adalah sesuatu yang mengotori majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya guru Said Muhammad Maliki, Habib Zain bin Smith, Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatiri. Tidak pernah satu kali pun kita dengar ada pidato yang sampai menyebutkan yang tidak-tidak, tidak pantas itu tidak. Jadi kalau seumpama kita harus melawak, nggak usah kita melawak di atas mimbar. Biarkan kita melihat televisi itu setiap malam ada itu. Apa itu? empat mata itu. Cukup kita mau lihat lihat sana. Tapi majelis-majelis Nabi SAW biarkan murni majelis seperti yang didapatkan oleh para sahabat Nabi daripada Nabi Muhammad, sebagaimana didapatkan oleh para tabiin dari sahabat, sebagaimana sahabat didapatkan oleh para tabi tabiin dari tabiin dan begitu seterusnya. Mungkin ada kata-kata, oh kita kalau nggak begitu nggak mau diundang lagi. Alhamdulillah, kalau saya nggak suka diundang, saya emang nggak suka diundang. Kalau nggak diundang, alhamdulillah enak di rumah. Jadi kita memang ada kegiatan ngajar. Jadi kalau ada undangan itu beban buat saya. Alhamdulillah. Jadi artinya kalau nggak laku, ya nggak jadi masalah. Yang penting tugas kita wa ma'alaina Ilal Balal. Kita ini para ulama hanya menyampaikan tugas kita. Jadi nggak nggak bisa seorang alim itu dedikte-dedikte apalagi kadang-kadang kalau orang desa ini yang ngundang ini dia berkata begini, "Beb, yang ada lucu-lucunya sedikit, Beb ya," katanya. Masya Allah. Jadi memang sudah ada tradisi dari mustamiin dan dipaksakan oleh yang menyampaikan para doa itu. Ya semoga sedikit demi sedikit keintelektualan daripada masyarakat kita berubah dan bertambah. Sehingga bukan waktunya lagi majelis yang semacam ini di saat kaum muslimin berkumpul kesempatan kita menyuguhkan kepada mereka hadis Nabi dan ayat Al-Quran yang pasti dan pasti ada sirnya Nabi Muhammad SAW, ada rahasia yang tercantum di dalamnya, ada rahasia di balik itu. Ketika mereka mendengar, maka bisa langsung mereka tergugah dan menjadi insaf serta taubat. Bukan hanya mendengarkan kata-kata kita, apakah atau apalagi banyolan-banyolan yang tidak pantas itu. Oleh karenanya di dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, atau kama gola Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin liyudhika biha jalithahu yahwi biha fin nari sab'ina kharifa kata nabi ada salah satu di antara kalian yang berbicara dengan satu kalimat Maksudnya dia mengucapkan kalimat tersebut supaya bikin para muslimin tertawa. Apa kata Nabi? Dengan sebab itu, dengan sebab itu berarti satu kalimat cuma maka dia akan berada di dalam neraka selama 70 tahun Gak usah dipaksakan artinya tidak usah kita membanyol biarkan kita tidak keluar daripada apa yang kita bahas seperti kata Abu Bahda tadi kita ber, berada dalam akad nikah berbicara tentang akad nikah kita berbicara berdakwah di pasar berbicara tentang hal yang berkaitan dengan pasar Jangan kita paksakan sesuatu yang tidak pantas untuk kita sebutkan lalu kita sebutkan. Seharusnya orang alim itu dalam cara menyampaikan seperti itu. Tapi kita ketika melihat orang yang semacam itu, ketika lihat orang alim yang semacam itu, maka kita harus kusnuddon. Jangan sampai kita, oh ini orang yang begini-begini. Jangan. Kenapa? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hati kita sendiri. Jangan sibukkan kita dengan aibnya orang lain sementara kita sendiri adalah orang yang paling banyak aibnya waliyadzubillah. Oleh karenanya ini adalah suatu ucapan, suatu anjuran, suatu eh, nasihat untuk saya sendiri bukan untuk siapa-siapa. Dan tidak seharusnya untuk kita itu mengotori majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa katanya al Haddad, "Wa khairun wa aula fi hadhil majalis min al-haudi fi fudulil kalam. Keucapan-ucapan yang semacam ini demi Allah kata Allah Haddad. Itu lebih baik daripada ucapan-ucapan fuduli. Nggak ada faedahnya. Hanya untuk bikin tertawa saja. Faedahnya apa? Bikin tertawa. Setelah mereka pergi dari tempat itu majelis itu nggak ada apa-apanya dalam hati. Apakah yang semacam itu kita akan pertahankan? Oleh karenanya kata Allah Haddad, Demi Allah, ucapan yang semacam itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itulah yang sangat dibutuhkan oleh mereka secara hakiki. Lebih abdul, lebih baik daripada fudul kalam, apalagi banyolan-banyolan itu. Apalagi kata-kata yang tidak pantas. Sehingga apa yang tadinya orang alim harusnya dihormati, dimuliakan, diambil keberkahannya. Setelah beliau berucap dengan yang semacam-semacam itu, pasti masyarakat tidak akan menghormatinya. Merendahkan dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak pantas karena ucapan ini menandakan akan orang yang mengucapkannya. Oleh karena itu, marilah kita memulai dari diri kita sendiri para mustamin ini. Jangan kita itu meminta-minta atau memaksakan seorang dai untuk berbicara yang tidak-tidak, tapi yang kita butuhkan harusnya seperti itu. Dan semoga Allah taala merubah keadaan yang sekarang terjadi ini menjadi keadaan yang lebih baik dan yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma la ta'alluqa lahu bil amri alladhi min ajlihi ja'u wala bid-dini ra'san apalagi tidak ada ucapan yang diucapkan itu tidak ada kaitannya dengan perkara yang karenanya dia menjadi orang alim yang karenanya dia harus menyampaikan amanat itu kata beliau wala bid-dini ra'san apalagi yang berkaitan dengan agama kadang-kadang yang diucapkan itu tidak ada kaitannya sama sekali kepada dalam agama wala bagi lil alim an yafudha ma'al haidin wala an yasrifa min awqatihi fi ghairi iqamatid din. Dan seharusnya bagi orang alim itu tidak masuk dalam ucapan-ucapan yang tidak ada artinya. Duduk-duduk bersama mereka para masyarakat kemudian berucap dengan ucapan yang tidak ada artinya. Begitu pula tidak menggunakan waktunya kecuali yang berfaedah untuk dirinya, untuk agamanya di dalam mendirikan atau menyebarkan agama yang mulia ini. lil alim wa an wa Dan ini yang kami sebutkan kata Allah Haddad bahwasanya seharusnya seyogianya bagi orang bagi orang alim itu untuk menjadikan duduk-duduknya bersama orang awam, berkumpulnya bersama orang awam, makmuratan wa bi ta'limihim penuh dan dipenuhi majelis-majelis mereka dengan mengajari para orang awam. Wa tambihim wa tazkirihim dan memberi peringatan kepada mereka dan mengingatkan mereka. Nah, sekarang kan tidak terkadang banyak di antara orang alim ini yang mereka itu ada istilah kata tidak payu gitu loh. Jadi sebetulnya orang alim itu nggak ada waktu yang kosong itu nggak ada. Ilmu yang ada pada orang alim itu sama sekali bukan milik kita. Itu adalah amanat. Satu-satunya ayat sebagaimana kita bahas pada minggu yang lalu. Yang turun yang berkaitan dengan amanah itu cuma yang turun di dalam Ka'bah ayat satu-satunya ayat yang turun di dalam Ka'bah itu ayat tentang amanat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sangat agungnya sebuah amanah itu di sisi Allah dan di mata Allah Subhanahu taala. Ilmu yang ada pada diri kita, kepada diri asatidah, pada diri orang ulama, itu bukan milik mereka. Tapi itu adalah amanah yang sebelum mereka itu mempelajarinya sudah diambil perjanjian oleh Allah SWT untuk menerangkan kepada siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Sehingga kalau tidak sampaikan, maka seperti yang diucapkan pada pelajaran pelajar yang lalu, maka mereka itu akan diazab sebelum sebelum para penyembah-penyembah patung itu. Kenapa demikian? Karena bukan milik mereka. Milik Allah. Al ilmu dalatul mu'min fa aina ma wajadtumu fakhudhu. Ilmu itu adalah sebuah barang hilang milik semua kaum mukminin. Kalau kita misalnya kita punya handphone, Kemudian kita dapatkan handphone itu setelah hilang beberapa hari, kita dapatkan di masjid atau di suatu tempat. Apakah kita tidak mau mengambilnya? Kita akan mengambilnya. Kenapa? Ini adalah hak saya. Ini kepunyaan saya. Begitu pula ilmu agama ini milik semua orang muslim. Bukan milik seorang guru. Bukan milik seorang alim. Tapi itu adalah amanah yang harus sampaikan. Harusnya para orang alim sekarang ini tidak ada istirahatnya. Sangat banyak awam yang bodoh sekarang ini. Bukan hanya bodoh terhadap masalah-masalah yang disunnahkan. Tapi justru masalah-masalah yang diwajibkan. Masalah-masalah yang diharamkan. Mereka tidak tahu kalau itu haram. Bisa kita lihat sekarang ini malam minggu. Coba lihat berapa banyak yang pacaran itu. Apakah itu mereka tidak tahu bahwasanya hukumnya pacaran itu haram? Kalau mereka tidak tahu, itu adalah pekerjaan kita. Kita harus menyampaikan kepada mereka bahwasanya hukumnya pacaran ini adalah haram. Yang penting kita sampaikan. Kalau perkara mereka mau melejakan atau tidak, itu terserah. Wa maalina illal balag. Begitu pula banyak di antara kaum muslimat yang keluar dari rumahnya tanpa memakai jilbab. Ada pula di antara mereka yang mengatakan bahwasanya jilbab itu adalah merupakan sebuah budaya, budayanya orang Arab. Kita kan orang ajam, bukan orang awam, orang Arab. Nah, ini kata-kata ini sangat-sangat batil yang diucapkan oleh golongan-golongan liberalisme. Nah, sehingga kita harus menyampaikan tidak tidak benar. Yang benar itu jilbab itu pakaian muslimah itu wajib digunakan oleh seorang wanita yang muslimah. Kalau tidak, tunggulah saatnya di mana Allah akan murka kepadanya. Kita semua mas'ul. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istrinya kalau dia tidak memakai jilbab, maka dia nanti akan disiksa oleh Allah taala. Dia berdosa karenanya seorang ayah juga bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Itu harus disampaikan. Jadi ada siasat memang di dalam menyampaikan dakwah itu. Siasat dalam menyampaikan dakwah artinya jangan terlalu keras, jangan terlalu ekstrim. Benar memang. Tapi kalau sudah berkaitan dengan sesuatu yang pasti, seperti apa aurat, itu sesuatu yang pasti, nggak usah ditutup-tutupi. Karena memang dari zamannya Nabi sampai sekarang ya tetap auratnya orang perempuan itu adalah selain wajah dan tangan. Dan itu pun menurut gaul yang tamat semuanya, menurut Imam Nawawi semuanya. Tapi ada gaul Imam Rafi'i dan Imam Malik serta beberapa imam yang mengatakan kecuali wajah dan tangan saja. Karena berdasarkan illa ma'dhahara minha. Nah, tapi sekarang tidak di Indonesia sebaliknya. Illal wajah wa sya'ar wal yad wal adud warrijil wasak kecuali rambut kecuali wajahnya rambutnya lehernya kecuali tangannya lengan bawah lengan atasnya kecuali lengan kecuali kakinya betisnya sampai ke lutut nah, Kita akan seperti itu nah kita harus sampaikan terserah mau mau melaksanakan tidak yang penting wa in ali wa ma alina ilal balag Wajazahumullah khair mereka para ulama magasaru. Kita ini cuma menyambung saja. Yang di dalam kitab ya begini bunyinya. Kalau ente mau melaksanakan atau tidak, yang penting anak sudah sampaikan. Yang penting sudah disampaikan oleh para ulama. Bukan tidak disampaikan, disampaikan mereka. Jadi inilah salah satu contoh lihat bagaimana masyarakat kita ini sangat butuh kepada dakwah-dakwah kita. Dan perlu diingat bahwasanya yang namanya orang alim itu bukan harus yang belajar di luar negeri, yang punya titel, kemudian yang harus menghatamkan kitab suatu kitab yang besar misalnya tidak. Tapi setiap orang yang mengetahui dengan hukum Islam, dia tahu betul dengan hukum itu, maka harus menyampaikan kepada orang lain. Oleh karenanya lihat bagaimana baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita atau menyampaikan di dalam ucapannya beliau berkata, Beligu anni walau ayah. Sampaikan dariku. Walaupun hanya satu ayat sampaikan. ah berarti apa? Bukan hanya bagi orang alim. Siapapun yang mengetahui dengan suatu hukum disampaikan. Kalau perkara mereka itu mau melaksanakan atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan taufik, urusan hidayah bukan di tangan kita urusan taufik, urusan hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan kita, ilmu yang ada pada diri kita itu amanah, harus disampaikan. Kalau sudah kita sampaikan, kemudian orang itu tidak mau melaksanakannya, itu bukan urusan kita. Berarti kita sudah lepas daripada amanah ini. Tapi kalau sama sekali kita tidak sampaikan, maka takutnya kita termasuk orang yang tidak menyampaikan amanah tersebut. Berarti kita khianat. Nah, oleh karena itu, marilah kita itu sama-sama sedikit demi sedikit kita merubah keadaan di zaman akhir ini kita berubah. Habib Ali bin Hasan Atos itu dia hidup di zaman yang ke, di abad yang ke-8 Hijriah. Berarti tahun 800 Hijriah. Pada zamannya saja beliau mengatakan Al ilmu fi sakarat. Al ilmu fi sakarat fa ahyu fa ahyu laisa waktu an ya'tiyal ayatiyan nasu ilal ulama walakin hadzal waqt an ya'tiyal ulama'u ilan nas sekarang ini ilmu sedang sekarat dulu abad yang ke-8 maka hidupkanlah bagaimana cara menghidupkan kita sebarkan dengan segala macam siasat kita berusaha untuk menyebarkan tentang keilmuan ini ini ilmu Nabi Muhammad SAW yang bukan hanya kita butuhkan untuk 60 tahun sampai 70 tahun saja, tapi ilmu ini akan kita butuhkan untuk selama-lamanya nanti di akhirat. Yang menyelamatkan kita, yang memberikan kebahagiaan kita, yang memberikan keberkahan bagi kita di dunia sampai di akhirat itu ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ini yang sekarang kita pelajari ini, ilmu syariat ini. Tapi justru kita lebih sibuk kepada ilmu yang umum yang mengantarkan kita kepada masa depan yang baik, yang cerah, sebagaimana itu selalu di e, diwanti-wantikan, dijanjikan oleh para setan walaupun ternyata dan kenyataannya tidak benar. Kita hanya tertipu saja dengan ucapan-ucapan semacam itu. Kenapa? Karena kalau memang yang namanya rizki itu adalah sesuatu yang dijamin oleh orang tua, dijamin oleh pekerjaan, maka niscaya orang-orang kaya itu tetap akan menjadi kaya, tambah kaya. Tapi kenyataannya, ayahnya kaya, anaknya miskin. Ada orang dulunya miskin sekarang kaya. Berapa banyak orang yang sama sekali tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bahkan tanda tangan saja tidak bisa pakai cap jempol, dia jadi orang kaya. Bukankah hal yang semacam ini tidak membuka hati kita? Tidak membuka mata kita bahwasanya rezeki itu nggak bakal kemana-mana, ada di tangan kita. Yang bukan untuk kita tidak akan sampai, tapi yang untuk kita pasti akan sampai kepada kita, walaupun kita tidak bekerja. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Karena Allah Rasulullah SAW bersabda, agil semua tawakal. Berusahalah kemudian pasrah diri kepada Allah. Jangan cuma pasrah kemudian kita dia bekerja. Bekerjalah. Tapi kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya sekarang ini banyak yang mementingkan masa depan tapi berkaitan dengan masa depan yang sebentar. Tapi masa depan yang lama tidak pernah dipikirkan. Oleh karenanya kalau kita itu mau jujur, masa depan kita ini itu ada lima hal. Begitu pula masa depan anak-anak kita kalau kita mau. Yang pertama, siapa bisa menjamin di antara kita? Kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang bisa menjamin? Inilah sebuah patokan kata Nabi Muhammad SAW. Fa innal umura kulluha bi khawatimiha. Semua perkaranya orang tidak ditentukan sekarang. Iya sekarang kita hadir majelis taklim. Iya sekarang saya berada di sini tidak menentukan bahwasanya saya atau kita semua berada di sini ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tidak menentukan. Seseorang itu termasuk orang yang bahagia atau tidak, termasuk orang yang disa, yang digabungkan dengan golongan Nabi Muhammad SAW atau tidak, itu tergantung pada akhirnya nanti. Cukup suatu bukti, suatu pelajaran untuk kita semua. Lihat bagaimana iblis 80 ribu tahun. Ada riwayat 800 ribu tahun dia sudah beribadah kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad tidak ada satu tempat sejengkal di, di, di surga kecuali sudah pernah diletakkan dahinya iblis di atas tempat itu. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Terkutuk, dilaknat, selama-lamanya tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Lihat bagaimana bersesah yang dia itu dari saking tingginya makamnya di sisi Allah sampai bisa terbang. Muridnya juga bisa terbang karena mendoakan Nabi Musa yang tidak baik. Akhirnya pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan khawatimah. Siapa yang bisa menjamin? Harusnya ini yang perlu kita pikirkan. Ini masalahnya. Kita masuk surga atau tidak tergantung pada akhirnya nanti. Dan inilah yang kata Nabi SAW, Ya ti'ala nasi zamanun sayakhrujuna min hadad dini afwaja. Bakal datang kepada satu pada kepada manusia suatu zaman di mana pada waktu itu para manusia akan keluar dari agama Islam ini dalam keadaan berduyun-duyun. Ini zamannya sekarang ini. Apakah kita bisa menjamin kita bukan termasuk yang berduyun-duyun keluar daripada agama Islam? Saya pernah mendengar sendiri. Lihat bagaimana kalau Allah ingin menentukan hidayah. Tidak memberikan hidayah atau ingin memberikan hidayah. Gampang saja. Kepada siapa saja. Karena itu bukan urusan kita. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mempermasalahkan Allah Ta'ala ketika ada seseorang yang kafir, seumur hidupnya kafir, pada akhir umurnya akhirnya dia masuk Islam dan dia menjadi seorang yang muslim yang baik dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi juga kita tidak bisa salahkan ada seseorang yang mungkin ustadz atau alim, tapi akhirnya dia meninggal dengan surah khatimah. Itu di tangan Allah. Saya pernah dengar ada seorang alim itu diundang. Saya dengar sendiri diundang. Ini eh, jadi makanya kita ini kadang-kadang ya Allah berucap ini sangat berbahaya. Takutnya sampai kita yang merasakan yang semacam ini. Nauzubillah. Oleh karena selalu kita minta pada Allah Ta'ala Semoga kita dijaga dari segala macam fitnah Ini orang Dia bilang dia ngundang Ketika ngundang di mana Di suatu tempat dijelaskan Dikasih amplop Ada muka dimahnya Amplopnya itu Dipegang amplopnya Dia bilang saya bukan seperti dulu Saya sudah lain sekarang ini katanya Lalu katanya dia, iya iya, iya pak, iya. Banyak, nggak saya sebutkan siapa dia. Apakah kiai, apa habib, apa ustadz. Yang penting orang itu. Kemudian apa? Setelah orang itu pergi, dia bilang sama saya, sekarang itu yang penting uang. Kalau seumpama ada seseorang datang kepada saya, orang itu bicara kepada saya. Lalu dia mengatakan, kau masuk Islam, kau masuk Kristen, saya kasih uang 2 miliar. Dia dia katakan apa? Saya akan masuk katanya. Ini orang alimnya, orang yang berilmu, tapi lihat bagaimana kalau Allah tidak ingin memberikan hidayah kepada dia. Dengan ucapan semacam itu saja, kalau kita melihat, menilik di dalam kitab agama, maka dia sudah murtad, keluar daripada Islam. Gampangnya ucapan itu keluar daripada seorang muslim. Kalau ini orang yang berilmu, bagaimana orang awamnya? Inilah zamannya. Kalau kita itu tidak saling merangkul, tidak saling bersatu, tidak dengan kebersamaan kita berusaha untuk mengingatkan mereka, maka kita nanti akan bertanggung jawab di depan Nabi Muhammad SAW. Kita semua adalah saudara. Satu dengan yang lainnya di antara kaum muslim itu adalah saudara. Kata Nabi SAW, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Tidak ada seorang pun yang beriman dengan keiman sempurna sampai dia itu mengharapkan mengharapkan suatu yang disukainya seperti yang diharapkan juga kepada temannya. Sebagaimana kita ingin kita selamat, maka kita juga ingin semua saudara kita kaum muslimin juga selamat. Sebagaimana kita ingin kita tidak tertimpa musibah, tidak tertimpa bala, tidak tertimpa fitnah, kita juga ingin mereka juga seperti itu. Sebagaimana kita ingin keluarga kita tidak ada yang berpacaran, keluarga kita tidak ada yang berbuat maksiat, kita juga ingin kaum muslimin juga seperti itu. Harusnya kita sampaikan, gitu. sedikit demi sedikit kita sampaikan. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Jadi sampai sekarang kapanpun masih ada yang menyampaikan dengan benar itu sampai ada. Biarkan kita yang menyampaikan. Kalau urusan dunia nggak bakal kemana-mana. Jangan, wah saya kalau begini nanti nggak ada yang ngundang. Saya kalau begini nanti akhirnya sedikit orang yang mendengarkan, orang yang hadir. Biarkan. Jadi yang penting kita itu mengajar. Saya teringat ayah saya ini didatangi oleh seorang kiai. Kiai ini dulu muridnya banyak, kemudian menurun menurun sampai sedikit. Tapi lihat bagaimana ucapan motivasi daripada ayah saya kepada kiai tersebut. Apa katanya Habib Hasan ayah saya ini? Dia bilang gini, "Oh, alhamdulillah kiai. Inti harus bersyukur pada Allah taala." Loh, kok bersyukur Bib katanya? Murid kurang kok bersyukur? ah begini. Kita ini kan orang yang punya ilmu itu, tugasnya adalah menyampaikan. Kalau perkara yang hadir banyak sedikit, yang penting kita sampaikan kan, itu tugas kita kan. Jadi kalau banyak inti muridnya, inti tambah repot. Kalau tambah sedikit bolehnya, tambah nggak repot kan enak ente banyak waktu yang kosong katanya. Nah itu. Jadi tugas kita menyampaikan saja terserah mereka. Itu masa depan yang pertama. Masa depan kedua siapa yang bisa menjamin di antara kita bahwasanya kita nanti termasuk orang yang selamat daripada azab kubur. Yang dikatakan Nabi Muhammad siapa yang bisa aman daripada azab kubur maka pasti aman daripada azab neraka. Siapa yang tidak aman daripada azab kubur atau disiksa dalam kuburnya, maka pasti akan disiksa dalam neraka. Siapa yang bisa menjamin ketika kita menerima kitab dengan tangan kanan kita? Siapa yang bisa menjamin ketika kita dihisab oleh Allah Ta'ala termasuk yang selamat daripada hisabnya? Siapa yang bisa menjamin ketika kita melewati sirat, kita termasuk orang yang selamat sampai ke tepian yang satunya itu? Siapa yang bisa menjamin? Kenapa kok justru kita tidak memikirkan hal yang semacam ini? Justru kita memikirkan hanya waktu yang dekat antara 60 sampai 70 tahun. Setelah itu tidak dibawa kemana-mana. Harta kita kita tinggalkan, istri kita tinggalkan, rumah yang mewah pun kita tinggalkan. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah yang selama ini kita lakukan. Oleh karenanya Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapatkan daripada taufik Allah yang berada dalam hati ini berkesinambungan sampai akhir hayat nanti. Ya Allah ya Rahman Rahim dengan kemuliaan majlis yang semacam ini ya Allah dengan kemuliaan para ulama yang ada di sekitar kami ya Allah, dengan kemuliaan para salihin, dengan kemuliaan para aulia yang setiap waktu, setiap saat masih mereka jumlahnya ada di mana-mana, tersebar di mana-mana, menjadi sebab turunnya rahmatmu ya Allah, menjadi sebab tercegahnya turunnya balakmu ya Allah. Ya Allah kami minta berkatnya mereka ya Allah, berkatnya rahmatmu ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW. Tetapkan keimanan di dalam, di dalam diri kami ya Allah. Tetapkan keimanan dalam keluarga kami ya Allah. Tetapkan keimanan bagi semua kaum muslimin ya Allah. Baik di Indonesia maupun di luar sana ya Allah. Tetapkan rahmatmu kepada kami semua ya Allah. Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang selalu berkesinambungan. Tetap beriman kepada kamu sampai kami meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita beriman kepadamu ya Allah. Beriman kepadamu sebagai Tuhan kami. Beriman kepada NabiMu sebagai Nabi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa kina azab benar. Wa sallallahu wa sallam Muhammadin. Wa alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.